Alhamdulillahi Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu wasallam alaihi Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaum muslimin dan muslimah, para pendengar radio muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur ke kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> yang senantiasa mencurahkan, melimpahkan dan memberikan rezeki dan karunia-Nya kepada kita semua baik itu karunia berupa keimanan dan ketakwaan maupun karunia berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih dapat <clears throat> melanjutkan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya kepada kita semua karena tidak semua orang yang menjumpai bulan suci Ramadan itu diberikan taufik untuk melakukan amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya atas amalan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini kita bersyukur sebab kita tidak mungkin bisa melaksanakan amal ketaatan jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma minkum min ahadin abada seandainya saja bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari dosa dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambahkan jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ketaatan dan nikmat hidayah serta taufik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita suri dan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak hidup mereka dengan baik hingga hari akhir. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio muslim dimanapun berada, Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keutamaan dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat amalan yang ganjarannya sangatlah besar bahkan tidak terhingga, yaitu amalan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa Sesungguhnya semua amalan anak Adam itu untuk dirinya illa syam kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah amal yang ditunjukkan yang ditujukan untukku yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzi bihi dan akulah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas amalan tersebut. Maka ini menunjukkan besarnya ganjaran dari puasa bulan Ramadan bahwasanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terbatas oleh bilangan tertentu. Namun besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa saja berkurang apabila kita tidak menjalani puasa tersebut sebagaimana yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari yang cerah ini, <clears throat> insya Allah kita akan membahas suatu tema yang akan memaparkan bagaimanakah supaya puasa kita tidak sekedar lapar dan dahaga saja. Insya Allah di kesempatan siang ini kita akan membahas buletin At-Tauhid yang terbit di hari Jumat kemarin yang berjudul Agar Puasa Tak Segedar Lapar dan Dahaga yang ditulis oleh Al-Akh Al-Faudil Wildan Salsabila Hafizahullah yang merupakan alumni dari pesantren mahasiswa Mahat Al-Ilmi Yogyakarta. Juga telah dimeroja'ah oleh guru kami yang seharusnya beliau yang rutin mengisi bedah buletin namun qadarullah pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir yaitu Ustadzuna Abu Salman hafizahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, <clears throat> kita mulai masuk ke pembahasan di buletin at-tauhid agar puasa tak sekedar lapar dan dahaga. Pada pembukaannya penulis membawakan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah menunjukkan kita kepada sebaik-baik jalan hidup berupa agama Islam. Dan Allah tetapkan perkara-perkara yang akan membuahkan kemanfaatan bagi hamba dengan perintah-perintahnya. Dan Allah melarang perkara-perkara yang akan mengakibatkan kemudorotan atau bahaya untuk hambanya. Dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah bentuk rahmat dan kasih sayangnya untuk hamba-hambanya agar hambanya selamat di dunia dan di akhirat. Maka pada pembukaannya penulis sampaikan bahwasanya yang namanya perintah dan larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan tetapkan di dalam agamanya itu merupakan jalan selamat dan bukan merupakan beban yang bertujuan untuk menyusahkan seorang hamba. Namun perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertujuan justru untuk kemanfaatan hamba itu sendiri supaya hamba itu bisa selamat di dunia maupun di akhirat di dalam Syarah mantuma Qawaid Fiqhiyah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala sampaikan sebuah bait syair yang menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas kemaslahatan, dibangun di atas kemanfaatan untuk para pemeluknya. Beliau katakan ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi biha wad-dar'i lil qaba'ih. Sesungguhnya agama itu dibangun di atas dasar memberikan manfaat kepada para pemeluknya wadai lil qaba'ih serta bertujuan untuk menjauhkan segala macam keburukan. Kemudian beliau mengatakan kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung. Yadukhulu fiha ad-dinu kulluhu. Masuk di dalam kaidah ini semua ajaran agama Islam. Maka semua ajaran agama Islam itu dibangun untuk memberikan kemanfaatan atas dasar untuk memberikan kemanfaatan bagi para pemeluknya baik itu di dunia maupun di akhirat dan juga untuk agama mereka sendiri. Juga seluruh ajaran agama itu bertujuan untuk menjauhkan dan menghilangkan segala macam mara bahaya yang akan menimpa seorang hamba fid dini wad dunya wal akhirah baik di dalam agamanya, dunianya dan akhiratnya. Kemudian beliau katakan fama amarallahu bi syai'in illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihi al wasfu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu illa wa fihi minal masalih kecuali di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat maslahat, terdapat manfaat untuk hambanya mala yuhirtu bihi al-wasfu yang yang tidak bisa kita gambarkan dan deskripsikan. Wa manaha an syai'in illa wa fihi minal mafasid mala la bihi al-wasfu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang atau memberikan larangan agar hambanya tidak melakukan demikian, agar hambanya tidak mengerjakan perbuatan ini illa wa fihi minal mafasid kecuali di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat bahaya-bahaya yang tidak bisa kita deskripsikan. Kemudian beliau sampaikan famin a'dhami ma amarallahu bihi at-tauhid dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah at-tauhid yaitu mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah di mana tauhid adalah meng mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam per setiap peribadahan kita. Wa huwa mustamil ala salahil qulub dan tauhid ini mencakup seluruh kebaikan hati serta keluasan hati wa nuriha juga cahaya bagi hati wa syurahiha juga lapangnya dada wa zawali adroniha dan hilangnya kotoran-kotoran hati wa fihi masalihul badan wad dunya wal akhirah. Juga di dalam tauhid itu ada manfaat, maslahat untuk badan kita, dunia kita dan akhirat kita. Wa a'zamu manahullahu anhu asyirku fi ibadatihi. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya alladhi huwa fasadun wa madarratun fil qulubi wal abdan yang mana kesyirikan ini isinya hanyalah fasad, kerusakan, madarat juga bahaya fil qulub wal abdan baik untuk hati kita maupun badan kita wad dunya wal akhirah baik untuk dunia kita maupun terlebih lagi akhirat kita kemudian beliau katakan faqulu khairin fid dunya wal akhirah fa huwa min thamaratit tauhid maka setiap kebaikan yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat itu adalah buah dari tauhid seorang hamba. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa huwa min thamarati syirki. Dan setiap kejelekan yang menimpa kita di dunia maupun di akhirat, maka itu adalah buah dari kesyirikan. Maka pada pembukaannya, pada pembukaan yang penulis sampaikan, intinya adalah semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan bermanfaat bagi seorang hamba. Dan di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang agung yang Allah abadikan perintahnya dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang sudah kita hafal Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Wahai orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa Kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan pula puasa ini untuk orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah menjanjikan pahala yang besar dan predikat orang yang bertakwa bagi siapa yang mau berpuasa. Akan tetapi pahala puasa penulis sampaikan penulis buletin sampaikan akan tetapi pahala puasa yang diterima setiap hamba itu berbeda-beda. Ada yang Allah beri pahala sempurna dan tiada batas. Dan ini hukum asalnya selama seorang hamba tidak mencampuri puasanya dengan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasanya selama dia berpuasa sebagaimana yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka pahalanya akan sempurna dan tiada batasnya. Maka sebaliknya banyak orang yang puasanya sia-sia dan tidak mendapatkan pahala hanya berujung pada lapar dan haus saja. Kemudian pertanyaannya, tentu kita semua ingin mendapatkan pahala yang sempurna dari puasa kita. Tentu kita semua menginginkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi yang telah kita bacakan tadi yaitu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya dan Allah tidak menentukan batasannya. Lantas pertanyaannya bagaimanakah langkah mencapai tingkatan puasa yang sempurna? Hal-hal apakah yang harus kita perhatikan ketika berpuasa? Maka di sini penulis insya Allah akan mencoba memaparkan beberapa poin yang dapat membantu menyempurnakan puasa kita. <clears throat> Poin yang pertama adalah beliau penulis katakan sebaik-baik contoh puasa adalah puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melihat cerminan puasa yang terbaik, hendaknya kita melihat bagaimanakah cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Beliau sudah memberikan contoh bagaimanakah beliau berpuasa, juga bagaimanakah beliau mengisi waktu beliau selama bulan Ramadan selama berpuasa. Apa yang sebaiknya kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita jauhi serta berbagai macam lainnya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah, terdapat suri teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan hari akhir yang baik dan mengingat Allah Subhanahu dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah panutan kita dalam segala hal. Beliau panutan kita dalam kapasitas beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga panutan kita bagaimanakah beliau menjadi seorang suami, bagaimanakah beliau menjadi seorang seorang tetangga, bagaimanakah beliau menjadi seorang pemimpin suatu pemerintahan, bagaimana beliau berinteraksi, juga termasuk bagaimanakah beliau beribadah kepada Robnya Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya hakikat berpuasa, yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Namun kita berupaya untuk mengikuti tata cara puasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi badan kita bukan hanya badan kita saja yang berpuasa namun hati kita juga berpuasa. Kemudian penulis katakan ketika puasa yang kita kerjakan semakin mendekati cara puasa Rasulullah maka semakin besar pula pahala yang kita raih. Dan sebaliknya, ketika puasa yang kita jalani begitu jauh dari adab dan sunnah yang beliau ajarkan, maka semakin kecil pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan dapat menjadi puasa yang sia-sia dan tidak mendatangkan pahala. Maka di sini penulis sampaikan bahwasanya uh, eh, ganjaran amal itu bertingkat-tingkat tergantung kualitas dari kualitas meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin seseorang meneladani atau semakin tinggi tingkat mutabaahnya kepada Rasulullah, tingkat peneladannya peneladanannya kepada Rasulullah, semakin dia mengikuti Rasulullah maka akan semakin besar pahala puasanya dan sebaliknya semakin dia tidak meneladani dan semakin rendah kualitas mutabaahnya maka pahala puasanya pun akan semakin kecil dan uh, <clears throat> Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala memiliki penjelasan yang bagus terkait hal ini yaitu tafaudul a'mal bi'tibari husni mu'taba'atihi bertingkat-tingkatnya ganjaran amalan tergantung dengan kualitas mutabaah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab beliau Tajridul Itiba, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili sampaikan bahwasanya yang namanya mutabaah mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua, ada dua bagian. Yang pertama adalah mutaba'ah khoso dan ini yang akan kita bahas. Yang kedua adalah mutaba'ah amah, yaitu mutaba'ah yang umum. Dan yang menjadi poin pembahasan kita adalah mutaba'ah khoso, yaitu mutaba'ah yang khusus. Maksudnya adalah mutaba'ah atau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu amalan tertentu, dalam suatu amalan tertentu. Nah, mutabah jenis ini, mutabah khosoh itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah Mutaba'ah tingkatan yang wajib, tingkatan yang harus dimiliki oleh setiap hamba agar amalannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mutaba'ah fi kamalil amal, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempurnaan amal wahia al-mutaba'atu lin nabiyyi fi hadihi al-kamil fi hadal amal yaitu maksudnya adalah meneladani nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap petunjuk beliau yang sempurna untuk amalan khusus tersebut, untuk amalan tertentu tersebut. Wa yatatallabu hadza tahqiqu iddati jawanib fil amal. Untuk mencapai derajat yang mustahab ini supaya kita uh, untuk mencapai derajat mutabah yang mustahab ini, meneladani Nabi yang dianjurkan ini, itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah al-ittian bisunani wal mustahabbati allati tashubul amal. Yang pertama supaya kita mutabah kita baik, semakin baik kepada Rasulullah sehingga ganjaran amalan kita pun semakin besar yang perlu kita perhatikan adalah yang perlu kita lakukan yaitu melakukan sunnah-sunnah dalam amalan tersebut. Melakukan hal-hal yang nilainya sunnah atau hal-hal yang dianjurkan dalam amalan tersebut. Dan menjauhi hal-hal yang dimakruhkan atau dibenci dari amalan tersebut. Sebagai contoh untuk contoh mudahnya, misalkan kita berwudu, maka dalam berwudu itu ada ada amalan yang disunahkan dan ada amalan yang wajib. Misalkan yang diwajibkan adalah kita menggosok atau meng, bukan menggosok tapi membasuh anggota wudhu kita itu minimal satu kali. Itu yang wajib. Nah, yang sunnah adalah kita membasuh anggota wudhu kita itu dua kali atau tiga kali. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang dianjurkan atau yang disenakan dalam amalan tersebut, maka ganjaran atau pahala yang kita dapatkan dari amalan tersebut itu akan semakin besar. Mengapa? Karena mutaba'ah kita kepada Rasul itu semakin sempurna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya mutaba'ah kita itu bernilai supaya kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mutabah yang fikamalil amal dalam amal dalam kesempurnaan amal supaya amal tersebut dalam bentuk yang paling sempurna dan paling bagus. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tanzihul amal minadzunub wal ma'ashi. Yaitu kita membersihkan amal, mensucikan amal dari noda-noda dosa dan maksiat kita membersihkan amalan yang sedang kita lakukan dari noda-noda dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa mengurangi kadar pahala atau kadar ganjaran yang dilakukan olehnya. Sehingga kesempurnaan amal kita, kesempurnaan ganjaran amal yang kita kerjakan itu bergantung dengan sebersih apa amalan kita tersebut dari dosa dan maksiat. Semakin bersih amalan kita dari dosa dan maksiat, maka akan semakin besar pula ganjaran yang akan didapatkan. Dan sisi inilah yang akan menjadi fokus pembahasan penulis di buletin yaitu supaya puasa kita tak sekedar lapar dan dahaga yaitu nanti kita akan berusaha membersihkan amalan kita yaitu puasa kita dari dosa dan maksiat sehingga ganjaran puasa yang akan kita dapatkan itu adalah ganjaran yang sangat besar bahkan kita harapkan tidak ternilai dan tidak terbatas. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka di poin yang kedua ini ingin beliau sampaikan uh, bahwasanya sebaik-baik contoh puasa adalah puasa Nabi Muhammad. Beliau ingin penulis ingin mengajak kita supaya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam puasa kita, baik itu secara dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Karena kualitas atau besarnya ganjaran amal seseorang itu tergantung dari husnu mutabaatihi, tergantung dari baiknya tingkat peneladanan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalannya, maka semakin besar pula pahalanya dan sebaliknya, semakin dia jauh dari bimbingan Rasul Alaihi Wasallam dalam beramal, maka semakin kecil pula nilai amalannya. Nah kemudian penulis sampaikan poin berikutnya supaya puasa kita tidak menjadi puasa yang hanya bernilai lapar dan dahaga saja. Penulis sampaikan, yang wajib engkau perhatikan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ada puasa yang wajib selalu ada pada diri seorang hamba adalah ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang ia lakukan. Sehingga puasanya tersebut itu dilakukan atas dasar ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia ataupun tujuan-tujuan duniawi lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan janji Allah bagi orang yang ikhlas dan berharap pahala dengan puasanya. Dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan imanan dalam hadis ini, yang dimaksud dengan imanan karena iman, berpuasa karena iman maksudnya adalah tasdiqon bi annahu haqqun. Itu kita membenarkan bahwasanya itu adalah benar. Kita meyakini kebenaran hal tersebut muqtaqidun muqtaqidan fadilatuhu fadilataha serta kita meyakini fadilah ganjaran dari yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yaitu dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Sehingga kita meyakini apa yang Rasul sampaikan itu benar adanya dan barang siapa yang berpuasa karena Allah niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Inilah yang disebut imanan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lanjutkan, sedangkan makna ihtisaban, sedangkan maksud dari ihtisab adalah ayyuri daulaha ta'ala wahda yaitu engkau menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala wahda semata bukan yang lain layak suduru yatan nas engkau tidak tujukan amalan tersebut puasa tersebut dalam rangka mencari pujian manusia dalam rangka mencari pandangan manusia supaya dilihat orang dia sebagai orang yang rajin, orang yang soleh dan seterusnya. Wala dzalika mimma yukhaliful ikhlas juga bukan tujuan-tujuan atau tendensi-tendensi lainnya yang bertentangan dengan keikhlasan. Nah, untuk untuk meraih ganjaran puasa yang sempurna, maka kita pun harus mengiringi puasa kita dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Nah, di sini penulis sampaikan contoh-contoh niat puasa yang tidak benar. Maka kita tidak boleh meniatkan puasa kita hanya sekedar formalitas. Setiap tahun itu datang bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berarti waktunya puasa. Atau mengikuti kebiasaan teman-temannya. Atau hanya untuk orientasi kesehatan, semisal agar sehat. Jadi niatnya puasa itu bukan karena ingin menjalankan ibadah tapi supaya kita sehat, supaya diri kita sehat atau tidak menderita diabetes karena kadar gulanya tinggi dan tujuan duniawi lainnya. Meskipun kita akui bahwasanya di antara manfaat puasa itu adalah memang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kesehatan badan kita. Dan ini adalah di antara hikmah disyariatkannya puasa. Karena kita tahu di selain bulan Ramadan itu lambung kita bekerja dengan sangat keras sebagaimana yang pernah saya dengar dari seorang dokter yang memberikan kuliah umum tentang kesehatan lambung kita bekerja sangat keras dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi lambung untuk beristirahat supaya tidak terjadi komplikasi atau semacamnya. Nah, memang puasa itu bermanfaat bagi tubuh untuk kesehatan kita, namun tentu saja orientasi utama kita bukanlah hal tersebut. Orientasi utama kita adalah kita menjalankan ibadah puasa karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, semakin besar keikhlasan dan rasa harap di dalam hatinya, maka semakin besar ganjaran puasa yang dia peroleh. Sebaliknya, semakin rendah niat dan rasa harap di dalam hatinya, semakin kecil pula ganjaran yang dia peroleh. Maka di sini penulis ingin sampaikan selain bergantung dengan selain uh, berdasarkan baiknya atau kualitas mutabah peneladanan seseorang kepada Rasulullah SAW dalam melaksanakan suatu amalan, maka ganjaran suatu amal secara umum atau puasa secara khusus itu juga bergantung kadar kualitas keikhlasan dia dalam dirinya. Semakin ikhlas kita dalam menjalankan amalan, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, semakin tidak ikhlas kita, semakin kecil pula amalan uh, ganjaran amalan yang akan kita dapatkan. Bahkan ketika ikhlas ini tidak ada dalam diri kita, amalan yang kita lakukan akan sia-sia belaka. Karena diantara syarat diterimanya amal adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya eh, besarnya ganjaran tergantung dengan kualitas keikhlasan seorang itu sudah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Lihat di sini Allah mengatakan siapakah yang paling baik amalannya. Maka kata seorang ulama yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ahsanu amala amalan yang paling baik, siapakah yang paling baik amalnya? Yaitu beliau katakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu amalan yang paling yang paling baik adalah akhlasuhu yaitu yang paling ikhlas wa aswabuhu dan yang paling benar artinya paling mengikuti dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam dua poin yang pertama kita simpulkan puasa ganjaran yang puasa yang akan kita dapatkan itu tergantung dari kadar kualitas keikhlasan kita dalam menjalankan puasa tersebut dan juga kadar kualitas peneladanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dua sisi ini semakin baik dan semakin berkualitas, maka akan semakin besar pula ganjaran puasa yang akan kita dapatkan, insya Allahu Taala kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya yang disampaikan oleh penulis di bulletin yaitu adalah yang enggak yang harus engkau jauhi perbuatan yang haram dan sia-sia. Karena hakikat puasa itu bukan lapar dan haus semata. Puasa itu bukan cuma menahan diri dari makan dan minum. Namun hendaknya kita juga menjauhi perbuatan yang haram dan sia-sia. Kalau makan dan minum yang hukum asalnya mubah saja dilarang ketika berpuasa, apalagi perbuatan-perbuatan yang dari asalnya itu sudah haram dan sia-sia, tentu lebih besar lagi larangannya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau berpuasa, hendaknya telinga, mata, dan lisanmu juga berpuasa dari berbuat dusta dan dosa." dan janganlah mengganggu tetangga. Kemudian penulis katakan barang siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perbuatan haram dan sia-sia, maka bisa jadi puasa yang dia lakukan tidak ada nilainya. Sebagaimana yang disyaratkan Nabi dalam sebuah hadis yaitu rubbaso imin hudzuhu min syamihi alju'u wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Mengapa orang yang berpuasa tersebut tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa lapar dan dahaga? Sebab dia tidak menjaga puasanya. Perutnya berpuasa dari makan dan minum, namun mulutnya tidak berpuasa dari yang namanya menggibah, dusta, ataupun namimah mengadu domba. Perutnya berpuasa dari minuman, namun telinganya tidak berpuasa dari hal-hal yang Allah haramkan untuk mendengarnya ketika berpuasa tetap mendengarkan musik-musik yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ketika berpuasa mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya dan seterusnya. <clears throat> Oleh karena itulah ketika kita berpuasa hendaknya yang berpuasa bukan hanya perut kita saja namun hati kita juga ikut berpuasa. Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullahu taala memiliki perkataan yang sangat bagus di kitab beliau Al-Wabil Sayyid. Beliau katakan wasoim huwaladhi somat jawari jawarihuhu anil atham. Orang yang berpuasa yang sebenarnya orang yang berpuasa yang sejati adalah orang yang anggota tubuhnya itu berpuasa dari segala macam dosa. Walisanuhu anil kadhib. Juga orang yang lisannya itu berpuasa dari dusta perkataan keji, wa qaulazur wa qaulizur dan ucapan-ucapan dusta. Wa batnuhu an ta'am dan orang yang berpuasa yang sejati adalah orang yang perutnya itu berpuasa dari makan dan minum, wa farjuhu anir rafat. Juga kemaluannya dari berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka jika dia ber, mengucapkan sesuatu, dia dia berkata-kata maka dia tidak akan mengatakan sesuatu yang dapat merusak nilai puasanya. Fa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu shaumahu. Jika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukan suatu hal yang bisa mengurangi nilai puasanya. Fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an sholihan. Maka semua ucapan, semua kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang nafi' sholih. Kata-kata yang bermanfaat dan kata-kata yang baik. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah lanjutkan, Hadha huwa al-masyru' Inilah puasa yang disyariatkan. Inilah tujuan puasa yang dituntut dari kita semua. La mujarradul imsak an yata'am wasyarab. Tidak semata-mata kita berpuasa menahan diri dari makan dan minum semata. Fasaum huwa saumul jawarih anil atham wa saumil batni anisyarab wa ta'am. Maka yang namanya puasa yang sebenarnya adalah berpuasanya anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Wasomul batni anisyarab wa ta'am juga berpuasanya perut kita dari makan dan minum. Fakama anna ta'am wa syarab yaqta'uhu wa yufsiduhu. Maka sebagaimana makanan dan minuman itu bisa membatalkan puasa, kadal Fahakadzal atham taqta'u bahu wa sidu samarotahu. Maka begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita berpuasa maka <clears throat> akan mengurangi dan merusak ganjaran dan buah dari pahala yang kita lakukan Fatusiruhu bimanzilati man lam yasum dan perbuatan atau dosa tersebut akan membuat orang yang berpuasa tadi itu seakan-akan dia orang yang tidak berpuasa. Jadi puasa dan tidak puasanya itu sama saja. <clears throat> Inilah hakikat puasa yaitu hati kita berpuasa sebagaimana perut kita berpuasa dari makan dan minum. Anggota tubuh kita berpuasa dari segala macam dosa <clears throat> dan sebagaimana perut kita berpuasa dari makan dan minum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis di kembali ke buletin At-Tauhid, penulis sampaikan poin selanjutnya yaitu nasihat supaya puasa kita tidak sekedar lapar dan dahaga saja. Penulis sampaikan jagalah lisan dan jauhilah dusta. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Jika ada orang yang mencelamu atau berbuat buruk kepadamu, katakanlah inni so'im, inni so'im. Katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka ketika ada orang yang mencela kita ataupun mengata-ngatai kita ataupun mengejek kita, bahkan mengajak kita gelut, misalkan mengajak kita tarung, katakanlah kepadanya ini soim, ini soim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Nah, Ibnu Qayyim dalam Zadul Maat beliau katakan yaitu dengan suara yang didengar orang tersebut yang mengajak kita berantam atau berkelahi tadi. Katakan kepadanya dengan suara keras, ini soim, ini soim. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa supaya dia dengar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda <clears throat> tentang orang yang berdusta ketika berpuasa, di mana beliau bersabda, "Man lam yada qaulazur wal amala bihi." yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya, falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak butuh fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan selama berpuasa. <clears throat> Ini adalah uh, suatu peringatan yang sangat besar, peringatan yang sangat keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita meninggalkan kata-kata dusta ketika kita sedang berpuasa. Bahkan secara sekilas hadis ini mengisyaratkan secara sekilas bahwasanya orang yang tetap berdusta ketika berpuasa dan tidak meninggalkan dusta ketika berpuasa, maka puasanya bisa batal. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam Tajridul Itibab beliau katakan fadal al-hadis alantikosi ajril saum biqauli zur wal amal bihi. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwasanya puasa uh, ganjaran puasa orang yang tetap berdusta dan mengamalkan konsekuensi dusta itu akan berkurang. Bal zahirul hadis yadullu ala butlani bihi. Bahkan zohir dari hadis tersebut itu menunjukkan bahwasanya orang yang tetap berdusta dan tidak meninggalkan dusta ketika puasa itu akan batal puasanya disebabkan dustanya tersebut. <clears throat> Ini adalah pendapat sebagian ahlul ilm, sebagian ulama bahwasanya puasa kita bisa batal karena kita tetap berdusta dan tidak meninggalkan dusta di saat puasa sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ini pendapat Ibnu Munir dan juga Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala <clears throat> namun uh, kan para ulama itu mengatakan tidak sampai batal puasanya namun yang jelas pasti pahalanya itu akan berkurang sebagaimana Ibnu Hajar katakan uh, dal hadis ini adalah dalil bahwasanya orang yang tetap berdusta ketika berpuasa akan berkurang ganjarannya. Sehingga orang yang tetap berdosa, ganjaran puasanya akan semakin kecil. Oleh karena itu, seorang yang sedang berpuasa hendaknya dapat menahan diri dari segala macam perkataan-perkataan yang dusta ataupun yang sia-sia dan tidak membalas keburukan yang ditujukan kepadanya. Seorang yang berpuasa mestilah berkata santun dan meninggalkan segala bentuk ucapan kotor dan buruk, semisal riba, adu domba, umpatan, dan sebagainya. Juga yang perlu kita uh, sampaikan di sini <clears throat> masih banyak saudara-saudara kita yang tidak sadar berdusta untuk tujuan bercanda, untuk melawak supaya orang tertawa itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan celaka orang yang berdusta supaya membuat orang lain tertawa. Berdusta supaya teman-temannya itu bisa tertawa terbahak-bahak. makanya termasuk dosa besar yang semestinya kita jauhi terlebih lagi di bulan suci Ramadan karena bisa merusak nilai puasa kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga <clears throat> pada poin ini kita dapatkan faidah seorang yang berpuasa hendaknya kita semua itu menjauhi perkataan yang dusta dan sia-sia karena bisa mengurangi ganjaran puasa kita. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan wasiru hadza dan rahasia dari hal ini mengapa ganjaran puasa kita bisa berkurang gara-gara kita berkata dusta atau melakukan hal-hal yang tidak dimenarkan oleh syariat an taqarrub ilallahi ta'ala bitarkil mubahat layak mulu illa ba'da taqarrub ilaihi bitarkil muharramat bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah hal-hal yang pada asalnya dibolehkan seperti makan dan minum serta berhubungan suami istri itu pada asalnya adalah hal-hal yang dibolehkan. Namun ketika berpuasa Allah Subhanahu wa taala melarang itu semua. Itu semua tidak akan layak mul, tidak akan sempurna illa kecuali ba'da taqarrub ilaihi bitarkil muharramat, kecuali setelah kita beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan dari asalnya. Meninggalkan perbuatan yang tadinya mubah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna kecuali setelah kita meninggalkan yang sesuatu yang pada asalnya itu sudah haram dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab lanjutkan, fa "Famanirtakaba al-muharramat" maka barang siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang dari asalnya memang sudah haram, tsumma taqarraba bitarkil mubahat, Kemudian dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitarkil mubahat dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Semisal puasa, meninggalkan makan dan minum serta berhubungan istri, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam rangka berpuasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bi mutsabah manyatrukul faraid wa yataqarrab bin nawafil. Maka orang tersebut itu seakan-akan sama kedudukannya dengan orang yang meninggalkan hal-hal yang wajib baginya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang statusnya sunnah bukan wajib. Maka orang yang melakukan hal-hal yang haram ketika bulan puasa, ketika berpuasa di bulan Ramadan itu seakan-akan orang yang meninggalkan hal-hal yang dia wajib, yang hal-hal yang wajib baginya dan mendekatkan diri kepada Allah untuk dengan hal-hal yang statusnya di bawah wajib yaitu sunnah. Seakan-akan dia orang yang tidak sholat lima waktu namun rajin sholat malam. Seakan-akan dia orang yang tidak membayar zakat fitri padahal dia mampu namun dia rajin bersedekah. Wa in kana shaumuhu mujzi'an meskipun puasanya tersebut tetap sah. Nah, ini yang tadi kita sampaikan yaitu orang yang berdusta itu puasanya tetap sah. Indal jumhur menurut mayoritas para ulama. Meskipun pasti pahalanya akan berkurang bihaitsu la yu'maru bi'i'adatihi. Karena <clears throat> yaitu orang yang tetap melaksanakan atau mengucapkan perkataan dusta itu tidak akan diperintahkan dan tidak akan disuruh untuk mengulangi puasanya. Puasanya tetap sah dan dia tidak akan disuruh mengkodok puasanya atau mengulangi puasanya. Namun yang jelas puasanya pahalanya itu akan berkurang. Karena dia melakukan hal-hal yang seharusnya dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. <clears throat> Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian uh, penulis buletin At-Tauhid sampaikan setelah memberikan arahan-arahan seputar hal-hal yang seharusnya kita jauhi, maka beliau penulis sampaikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan agar puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita tak sekedar lapar dan dahaga semata. Penulis sampaikan ketika berpuasa hendaknya kita menyibukkan diri dalam tilawah, membaca Al-Qur'an, dalam zikir dan dalam memperbanyak ketaatan. Bulan Ramadan merupakan musim amal yang hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk memperbanyak kebaikan. Jangan sampai hari di mana kita berpuasa sama kualitasnya dengan hari di luar puasa. Jadi jangan sampai ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu sama aja ketika kita menjalani hari-hari di luar bulan Ramadan. Maka ini adalah bukan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Dia isi hari-harinya hanya sekedar berpuasa hanya untuk uh, menggugurkan kewajiban saja dan tidak mengisi hari-hari puasanya dengan amalan-amalan ketaatan yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya di hari kiamat kelak. Isi harinya dengan hanya tidur, <clears throat> menjadikan sahur syahrul saum menjadi syahrul naum, menjadikan puasa ini yang seharusnya bulan puasa menjadi bulan untuk tidur. Setelah makan sahur dan salat subuh, dia pun tidur sampai siang, sampai azan zuhur tiba. Azan zuhur dikumandangkan, dia bangun, kemudian salat zuhur, habis salat zuhur tidur lagi. Bahkan beralasan ini untuk sunnah koilula, sunnah untuk tidur siang. Ini suatu yang nggak benar. Padahal sebelum zuhur tadi itu udah tidur siang panjang banget. Setelah zuhur kembali tidur lagi. Alasannya koilula tidur sunnah yaitu tidur siang. Setelah tidur tidur lagi setelah zuhur kemudian dikumandangkanlah azan asar. Masuk waktu asar, dia bangun lagi sholat. Setelah sholat asar, dia main kemana keluar rumahnya, ngabuburit istilahnya. Kemudian mengisi waktunya menjelang buka dengan browsing-browsing di internet tanpa ada tujuan yang jelas, online, ataupun Facebookan, Twitteran, BBMan dan segala macam lainnya sampai nunggu beduk. Sudah mau beduk 10 menit 15 menit mau beduk, dia kembali ke <clears throat> dia pergi ke masjid kali ini. Pergi ke masjid tapi untuk antri takjilan. Antri untuk takjilan. Maka orang yang seperti ini tentu adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan karena menjadikan hari-hari di bulan suci Ramadan itu sama saja dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas kita untuk memperbaiki diri dari segala macam kesalahan di masa lalu. Sebab bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana kata Nabi SAW, فَإِنْ idaja إِذَا جَاءَ رَمَدَانْ فُتِحَتْ abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa Jika datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu sehingga kebaikan akan dipermudah dan keburukan akan dipersulit. Sehingga ini adalah kesempatan emas kita untuk memperbaiki diri, itu di bulan suci Ramadan. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak berbuat baik ketika berpuasa. Beliau memperbanyak membaca Al-Qur'an, salat sunnah, zikir, sedekah dan iktikaf. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma <clears throat> Beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu mayakun fi Ramadan. Dan beliau akan menjadi lebih dermawan, akan menjadi sangat-sangat dermawan di Ramadan ketika bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril ketika Jibril mendatangi beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu rutin datang kepada beliau di setiap malam bulan Ramadan fayudari suhul Quran. Kemudian Jibril mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. <clears throat> Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min minarihi al-mursala. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan terhadap kebaikan minarihil mursala dibandingkan angin yang berhembus. Ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau ketika bulan puasa tidak malas-malasan dan tidak tidak tidak tidur tiduran bahkan beliau lebih giat dalam beribadah. Beliau selain sholat wajib beliau rutinkan sholat sunnah beliau. <clears throat> beliau juga membaca Al-Quran dengan banyak senantiasa bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lainnya. <clears throat> Begitu juga khususnya ibadah sholat wajib. Betapa banyak orang yang begitu bersemangat berpuasa namun justru meninggalkan sholat wajib. Nah ini adalah suatu kekeliruan yang sangat besar. <clears throat> Mengapa? Karena meninggalkan sholat itu lebih berbahaya dibandingkan meninggalkan puasa. Meskipun dua-duanya sama-sama berbahayanya. Sebab baik puasa maupun sholat sama-sama termasuk rukun Islam yang lima. Namun <clears throat> meninggalkan sholat itu lebih berbahaya dibandingkan meninggalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Puncak atau pokok dari segala urusan adalah al-islam. Adalah agama Islam. Wa amuduhu as salat Dan tiangnya adalah salat sana sanamihi al-jihad. Kemudian puncaknya adalah jihad. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gambarkan solat sebagaimana tiang. bagaimana kebangunan. jika tidak memiliki tiang? Tentu bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula keislaman seseorang bisa saja roboh jika dia dengan sengaja meninggalkan solat. Karena solat itu apabila ditinggalkan secara secara sengaja sebagian ulama mengatakan orang tersebut itu kafir dan murtad dari Islam dengan sengaja tanpa ada alasan. Sehingga adalah suatu sikap yang keliru kita menjaga puasa namun meninggalkan sholat. <clears throat> Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis sampaikan adab-adab ketika berpuasa. Di antara adab berpuasa adalah sempatkanlah makan sahur. Sempatkanlah makan sahur. Meskipun kelihatannya sepele namun ini memiliki barokah yang sangat besar. Di antara adab sunnah ketika berpuasa adalah berusaha untuk makan sahur. Karena waktu sahur adalah waktu yang berkah dan makanan sahur adalah makanan yang berkah. Sehingga di situ terkumpul berbagai macam keberkahan. Secara khusus, sunnah makan sahur atau sebelumnya eh, penulis sampaikan satu hadis yang menunjukkan keutamaan sahur, yaitu hadis dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya hanya dengan minum seteguk air. Terlebih lagi ketika kita bangun kesiangan dan sudah mepet azan, tetap sahur. Jangan tidak sahur meskipun dengan seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Inilah keutamaan makan sahur. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan bersalawat kepada mereka yang makan sahur. Nah, kemudian penulis sampaikan secara khusus sunnah makan sahur adalah di penghujung waktunya atau menjelang azan subuh. Sebagaimana <clears throat> dalam hadis yang akan kita dalam hadis bahwasanya para sahabat pernah sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka menegakkan sholat. Ketika ditanya berapa jarak antara sholat, tentunya sholat setelah masuk waktu subuh dan jarak sahur kalian maka dikatakan sekitar 50 ayat. Ah, membaca 50 ayat itu kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Maka penulis katakan sehingga batasan makan sahur bukanlah waktunya waktu imsak, bukanlah masuknya waktu imsak seperti kebiasaan di tempat kita. Inilah yang sering kita temui ketika mendekati sekitar 10 menit sebelum adzan subuh maka akan terdengar suara imsak, imsak supaya memperingati orang untuk berhenti makan sahur. Padahal sunnah makan sahur itu adalah dengan mengakhirkan sahur. Sebagaimana sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u 'ala yadihi." Jika kalian ketika sedang makan sahur itu mendengar azan wal ina'u 'ala yadihi dan bejana atau mungkin semacam gelas ataupun makanan wadah untuk makan atau minum itu ada di tangannya dia sedang memegang wadah makanan dan minuman falayaudahu hatta hajatahu min maka janganlah ia letakkan wadah yang sedang ia pegang tersebut jangan ia letakkan gelas tersebut sampai dia selesaikan kebutuhan sampai dia letakkan atau sampai dia meminum air di gelas tersebut hadis ini dinilai sahih, hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. <clears throat> Maka pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas menyampaikan bahwasanya 10 menit sebelum waktu subuh bukanlah batas sahur kita. Bahkan Nabi katakan ketika kita sedang makan sahur namun kita mendengar azan, maka hendaknya wajah uh, apa namanya bejana yang sedang kita pegang atau wadah yang sedang kita pegang itu Misalkan kita sedang minum air, gelas, gelas yang sedang kita pegang itu kita minum dulu baru kita taruh. Sehingga ini menunjukkan waktu imsak bukanlah batas waktu sahur. Namun batas waktu sahur adalah ketika azan sudah tiba. Nah, faedah lain dari hadis tersebut sebagaimana yang dikatakan penulis sahih fikir sunnah jika kita mendengar azan sedangkan kita sedang ketika kita sahur dan kita mendengar adzan idza sami'a adzan al-fajri wa ta'amuhu wa aw syarabuhu fi yadihi jika seseorang yang sedang sahur itu mendengar adzan adzan subuh sedangkan tangannya memegang makanan ataupun minuman falahu an yutimma aklatahu aw syarbatahu maka orang yang sahur tadi boleh menyelesaikan makan atau minumnya tersebut yang sedang dia pegang tersebut jadi setelah kalau lagi sahur lagi megang misalkan megang tempe baru memakan tempe terdengar suara azan sahur, ah, eh, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia menurut penulis Sahih Fikih Sunnah dia boleh makan tempenya dulu baru setelah itu jangan diteruskan lagi. Dia selesaikan makanan yang ada di tangannya terlebih dahulu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu berkaitan dengan sahur. Kemudian Selanjutnya adalah berkaitan dengan berbuka. Penulis sampaikan di sini segeralah berbuka dan jangan ditunda-tunda karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin jalul fitro Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga menunda-nunda berbuka puasa adalah bentuk kejelekan yang semestinya dijauhi. <clears throat> nah, kemudian penulis sampaikan di sini adab-adab atau sunnah dengan apa kita berbuka? Pertama, kita berbuka itu <clears throat> sebelum sholat maghrib. Beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Jadi maksud segera berbuka di sini bukan artinya apa kita berbuka sebelum waktunya. Sudah jam 4, sudah lapar, ah saya tak melaksanakan sunnah ber, bersegera berbuka saja kali itu puasa buka puasa sekarang bukan seperti ini namun ketika waktu maghrib sudah tiba waktu puasa buka puasa sudah tiba kita langsung berbuka dan sebelum sholat maghrib kita berbuka begitulah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau ajarkan ketika kita berbuka berbuka dengan kurma basah atau yang disebut dengan rotob kalau nggak punya kurma basah maka berbuka dengan kurma kering atau tamar kalau nggak punya kurma kering, maka buka dengan air putih saja. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka inilah diantara adab-adab berbuka. Yang pertama, kita menyegerakan berbuka. Ingat maksud menyegerakan berbuka itu segera berbuka setelah waktu berbuka itu tiba. Setelah waktu maghrib itu tiba. Kemudian dengan apa kita berbuka? Yaitu pertama dengan kurma basah, rotok. Kalau nggak punya dengan tamar, kurma kering. Kalau nggak punya dengan uh, apa teguk air. Nah, gimana kalau kita sedang misalkan sedang di perjalanan nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, tidak ada sesuatu untuk dimakan ataupun diminum untuk membatalkan puasa. Maka kata para ulama <clears throat> kalau nggak punya apa-apa, niatkan kita untuk membatalkan puasa kita. Hati kita berniat sudah selesai puasanya dan kita batalkan puasa kita. Dan diantara uh, yang keliru di masyarakat kita adalah perbuatan yang keliru di masyarakat kita adalah uh, slogan atau kalimat berbukalah dengan yang manis. Pertama kalimat tersebut berbukalah dengan yang manis itu bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian <clears throat> Nabi yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah anjurkan telah anjurkan makanan-makanan yang seharusnya kita santap ketika berbuka, yaitu kurma basah, kurma kering, dan juga air. Kurma basah, kurma kering, dan juga air. Sehingga misalkan <clears throat> ketika kita sedang tidak punya kurma basah ataupun kurma kering, namun kita punya kue bolu, kue bolu atau brownies yang manis-manis, dan kita punya air. Mana yang akan kita dahulukan untuk berbuka? Apakah dengan brownies ataukah dengan air? Maka berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan adalah berbuka dengan air bukan dengan brownies meskipun dia manis. Karena tuntunan Nabi ketika kita tidak punya kurma adalah dengan air bukan dengan segala macam makanan yang manis. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan <clears throat> hadis tersebut di Syarah Riyadhus Shalihin ketika kita punya kurma dan eh kurma maaf maksud kita punya air dan roti maka kita berbuka dengan Kata Syekh Utsaimin kita berbuka dengan air terlebih dahulu karena itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini penulis sampaikan ada waktu amalan ketika kita berpuasa yaitu berdoa. Penulis sampaikan perbanyaklah berdoa khususnya di waktu berbuka. Secara umum doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab <clears throat> karena dia sedang melakukan amal soleh dengan puasanya. Rasulullah bersabda ada tiga orang ada tiga doa yang tidak tertolak. Pertama, al-imamul adil, imim, eh, pemimpin yang adil. Yang kedua, asy'im hina yuftir. Doa orang yang berpuasa ketik sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Juga disampaikan di sini waktu yang secara khusus Nabi sebutkan kemustajabannya adalah pada waktu berbuka puasa sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di <clears throat> nilai hasan oleh sebagian ulama. Pada waktu ini berdoalah ya maksudnya pada waktu berbuka berdoalah dan mohonkanlah segala hajat kita. Kaum muslimin dan muslimah para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita pada penutup pada akhir acara di kesempatan kali ini. Penulis sampaikan sebagai penutup pembahasan agar puasa kita tak sekedar lapar dan dahaga. Penulis sampaikan sesungguhnya Allah menjanjikan perjumpaan manis di akhirat bagi orang yang bersungguh-sungguh berpuasa. <clears throat> Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, bersabda, "Wal imi farhatani." Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Apa saja itu? farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqarabba. Kebahagiaan ketika dia berbuka karena telah dia berbahagia karena dia telah menyelesaikan amalan solehnya pada hari itu. <clears throat> wa farhatun hina yalqarabba dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Robnya membawa amalan puasa yang dijanjikan itu pahalanya tidaklah terbatas. Tentu janji ini hanya untuk orang yang bersungguh-sungguh berpuasa, memenuhi adab-adabnya dan menjaga diri dari keharaman, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat dari penulis buletin untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya, bersabarlah menahan pahit dan beratnya puasa demi meraih manisnya perjumpaan dengannya di akhirat sana. Wallahu a'lam bishawab dan dengan ini kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya khususnya kepada diri saya pribadi juga kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. <clears throat> Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. <clears throat> Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman.